Wada'ian ilallah berdakwah kepada Allah sesuai dengan izinnya. Wasirajam munira. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka mengingkari Allah dan Rasulnya maka Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat bagi semesta alam ini sebagaimana firman-Nya Allah Azza wa Jalla وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ibadallah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ya di mana risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang menyeluruh untuk bangsa jin dan manusia. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bangsa jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat kepada kepada nabi terdahulu jadi mana nabi terdahulu hanyalah diutus kepada kaumnya saja akan tapi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh alam semesta ini. Tidak ada satupun yang mereka hidup di atas muka bumi ini kecuali mereka wajib beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة Dulu para nabi mereka diutus kepada kaumnya saja akan tapi aku diutus untuk seluruh makhluk hidup dari bangsa jin dan manusia. ibadah Allah. maka bagi kita yang telah mengucapkan kalimat syahadat, kalimat syahadat, kalimat yang mulia, أشهد أن لا ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu memiliki hal-hal yang perlu kita ketahui dan pada kesempatan khutbah kali ini adalah perkara yang perlu kita ketahui dari kalimat syahadat adalah dengan kita mengetahui hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya Allah perintahkan, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna." Dan berimanlah kalian kepada Allah dan keberimanlah kalian kepada Rasulnya dan cahaya yang kami turunkan. Maka wajib bagi seorang mukmin, bagi seorang manusia dimanapun dia berada untuk dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengkhabarkan mereka adalah para penduduk neraka. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhil ummah يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار demi jiwa Muhammad yang di tangannya tidak ada seorang pun dari umat ini tidak pula Yahudi tidak pula Nasrani kemudian dia meninggal dalam keadaan dalam keadaan belum beriman dengan risalah yang dibawa Rasulullah kecuali dia termasuk dari para penduduk neraka. Waliyadzubillah. maka hak-hak Nabi adalah kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ayat maupun hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajarannya Rasulullah adalah merupakan datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian dan Allah adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ibadah Allah bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah sebab keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di akhir-akhir hayat beliau bahwasanya Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid tetapilah sunnahku dan sunnah para ar-rashidin al-mahdiyyin gigitlah dengan gigi geraham addu 'alaiha bin nawajid yang ketiga hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mencintai beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapak, anak, istri, keluarga maupun dari orang-orang terdekat dari kita. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah sebutkan mereka-mereka yang lebih mencintai selain dari Allah dan Rasulnya maka Allah Subhanahu wa taala katakan mereka adalah orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره katakanlah Apabila bapak-bapak kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian, dan kerabat dekat kalian, harta-harta yang kalian usahakan dan kalian khawatirkan akan hilang. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa tardawnaha dan rumah-rumah kalian yang kalian cintai itu lebih lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah kata Rabbasu maka tunggulah sampai Allah menetapkan perkaranya Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan sungguh Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya dia kepada dirinya sendiri maupun kepada orang tuanya maupun kepada anak-anaknya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya maupun ke, daripada anaknya maupun dari seluruh manusia. Maka barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya maka dia bisa merasakan lezatnya iman. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara barang siapa mendapatkannya maka dia akan merasakan lezatnya iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada seluruhnya. Ibadallah, inilah hak Nabi yang ketiga adalah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti apa yang telah ditontohkan oleh Rasulullah dari akhlak, dari muamalah, dari adab. Maka baca bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengikuti apa yang telah ditontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza jalla sebutkan, "Ulaikal ladina hadallah fa bihudahum muqtadih." Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Allah berikan petunjuk fabihuda humuqtadi dengan petunjuk tersebut maka ikutilah dalam akhlak tidak ada yang lebih baik daripada akhlaknya Rasulullah dalam hal muamalah dalam hal jual beli tidak ada hal yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bagi orang-orang beriman menjadikan suri tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza jalla berfirman laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa Allah katsira. Sungguh telah ada suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja mereka beriman kepada Allah dan yaumul akhir dan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Selanjutnya dari hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita mendengar nama beliau disebutkan Allah Azza wa Jalla telah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wahai orang beriman bersalawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Rasulullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga menyebutkan, "Man shalla alayya wahida, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Ini adalah keutamaan dan sebuah anjuran bagi seorang muslim dan muslimah adalah untuk menyebutkan salawat dan salam ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung begitu agung perihal beliau yang di mana Allah azza wajalla utus kepada kita sebaik-baik manusia di tengah-tengah kita untuk menunjukkan jalan kebenaran, untuk menunjukkan jalan kita mengharapkan ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat yang besar Allah tutus kepada kita seorang rasul yang menjelaskan jalan-jalan yang bisa kita menggapai ridha dan menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tidak ada dakwah kebaikan, tidak ada dakwah kebenaran kecuali akan dijadikan di antara jalan-jalan tersebut ada orang-orang yang menentang, bahkan ada orang-orang yang memerangi para anbiyaullahi wa rasuluh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan barang siapa yang mereka melawan dari wali-wali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada para wali, kedudukannya lebih tinggi dari para wali dan kepada wali saja Allah azza wa jalla telah terang-terangan untuk mema, untuk menyatakan perang terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka sungguh aku telah memerangkan, aku telah mencanangkan perang terhadap mereka, menyatakan perang terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didustakan, telah di, telah dihinakan oleh kaum kaum kafir Quraisy maupun dari orang-orang musyrikin dan itu semua adalah perkara yang telah Allah jadikan hikmah walikullin Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan kami telah jadikan pada setiap nabi ada orang-orang mujrim, orang-orang jahat yang menentang dakwah para rasul. Dan lihatlah kita bagaimana kisah para rasul ketika mereka berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla ada di antara mereka diancam akan dikeluarkan dari kampung kelahiran mereka sendiri dan Rasulullah juga termasuk orang-orang yang diusir oleh kaumnya sendiri dari jadi kota Makkah beliau berhijrah ke kota Madinah itu semuanya ada tentang hikmah yang sangat besar Jadi mana Allah azza jalla jadikan pada setiap dakwah kebaikan dakwah kebenaran pasti ada musuh-musuh yang senantiasa menunggu dan memerangi orang-orang yang baik dan benar Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru. Dan sungguh telah didustakan rusul-rusul sebelum kamu wahai Muhammad, fasabaru wa udhu hatta atahum nasruna. Mereka diganggu sampai datang pertolongan Allah kepada mereka dan Allah telah menjanjikan kemenangan, telah menjanjikan pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman dan para rasul-rasulnya tentunya. Allah Azza Jalla sebutkan, "Inna lanansuru rusulana." والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد dan kami akan menolong rusul-rusul kami dan orang-orang beriman maka ibadah Allah maka Allah telah janjikan juga orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya maka Allah akan hinakan mereka innal ladina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya mereka adalah orang-orang yang hina dan Rasulullah juga diganggu, juga dihina, juga dicerca dan dicaci maki. Akan tapi Allah Azza Jalla akan senantiasa membela nabinya, akan senantiasa memberikan pertolongan kepada nabinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diganggu, beliau bersabar dan Rasul Allah Azza Jalla telah menjanjikan akan Allah siapkan azab yang pedih bagi orang-orang yang mengganggu rasulnya walladzina yu'zuna Rasulullah lahum adzabun alim dan orang-orang yang mengganggu Rasulullah bagi mereka azab yang pedih dan juga Allah juga siapkan azab yang menghinakan dan laknat dari Allah kepada orang-orang yang mengganggu Rasulullah innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina dan sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan mengganggu Rasulnya maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirah dan kami siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Maka tidak ada kebaikan kesudahan bagi orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan Allah telah jadikan azab dan jadikan suatu perkara yang sangat berat bagi mereka orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida وعذبناها عذابا نكرا فكأي min qaryatin betapa banyak suatu daerah yang mereka telah menentang dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya maka kami akan hisab mereka dengan hisab yang pedih dan kami juga akan siapkan adab yang mengerikan terhadap mereka Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. نسأل الله العزة والسلام في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين